tahun 89 lah suami saya meninggal yang pertama. Kawin lagi yang ke suami saya yang kedua lah tahun 2003. Pergi begitu aja namanya ditinggal saya lagi hamil dalam keadaan 7 bulan. Ajarin saya sehari-hari ibu, ibu rumah tangga. Kalau lagi nggak pagi pergi ngepel ke sekolah TK. Gaji saya sebulan cuma 200 tuh. Daus lahir tahun 2003. Keadaan lahir pertama dia memang kurang gizi bu. Kok nggak normal satu tangannya bukan begini. Saya juga pengen normal kayak orang-orang tapi udah dikasih mungkin ya, gimana sama Allah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV yang berbahagia Jumpa lagi dengan acara Cahaya Hati Yang insya Allah membawa manfaat bagi kita seluruhnya seperti biasa, saya Abi Maki setiap saat mengunjungi bersilaturahim kepada hamba-hamba Allah dimanapun yang dapat kami kunjungi, langkah kami tidak akan berhenti untuk mengunjunginya. Insya Allah silaturahim kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sudah sampai di satu tempat Cilangkap ataupun Cipayung tepatnya. Menurut beberapa kabar, ada seorang wanita yang bernama Ibu Rahma. Subhanallah, ujian demi ujian dihadapinya. Bahkan, dengar kabar dari tetangga yang di sekelilingnya, suaminya telah meninggalkannya ketika usia kandungan di dalam perutnya tujuh bulan. Entah kemana suaminya, namun subhanallah dengan ketakwaan dan kesabaran, Ibu Rahma ini tetap bisa melahirkan anak yang dicintainya. Tapi subhanallah, ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala belum selesai. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan tidak selayaknya anak yang lahir seperti yang didambakan. Namun, walaupun memiliki anak yang sedikitnya mungkin membuat Ibu Rahma ini mengeluh, mungkin membuat Ibu Rahma ini mempertanyakan tentang nasibnya, tapi waktu demi waktu, Ibu Rahma ini tetap menghiasi kehidupannya dengan senyuman dan mengasihi anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Untuk lebih tidak penasaran, mari kita sama-sama untuk mengunjunginya dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ibu Rahma. Mari pemirsa yang berbahagia. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah saya sudah sampai di kediamannya Ibu Rahma. Mari kita sama-sama untuk bersilaturahim mengunjungi Ibu Rahma. Assalamualaikum. Ibu Rahma ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi santai Bu ya? Ini Muhammad Firdaus pasti ya? Eh, Sehat? Salim dulu dong, Mabi. Aduh. <laughs> sini dong, duduk dong. Duduk, duduk sini, sini. Iya. Gimana sehat-sehat aja Bu ya? Berdua dari tadi nih ya. Iya. Lagi ngaso ya. Istirahat dari mana Bu? Pulang kerja. Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, nanti kita akan lanjutkan silaturahim kita bersama Ibu Rahma setelah pesan-pesan berikut ini. Kata bidan suruh sunatin, katanya saya sunatin, umur anak saya 20 bulan sunat. Sampai sekarang nggak bilang udah sembuh gitu. Lagi habis sunatisan sembuh bu lama, nggak sakit ini selama-lama ini ada hampir jadi pas habis lebaran kemarin dapat sekarang terus-terusan sakit kita. ya ke rumah sakit jadi ke rumah sakit dirujuk ke rumah sakit sampai di rumah sakit ya namanya orang nggak punya duit ya begitu bu ya nggak gimana ya Ada agak lamaan sekarang pipis hari paling minimal empat kali apa lima kali tadinya kan sebentar pipis sebentar pipis kayaknya nggak berhenti nangis kalau sekarang alhamdulillah diajarin sama orang ada diajaknya ngajak gitu ada orang bisa jadi ajak gitu jadi kasih apa apa sih tiba kata suruh makan buah ada lima tapi alhamdulillah sekarang agak agak ngurangin kencingnya gitu agak jauh gitu makanya nangisnya agak jarangan lagi dulu kan pipisnya orang gak berhenti-berhenti itu bu berapa jarak berapa menit pipis berapa menit kan kencingnya sedikit kalau sekarang alhamdulillah udah agak jarangan jadi pipisnya agak banyak sehari timbang minimal lima kali atau enam kali gitu aja nama saya Bu Goni tetangganya Bu Rama saya tahunya emang lagi waktu lahir emang udah kurang normal lahir begitu kurang normal juga ya, anaknya 12 ya tangan 12 kaki 12 sampai sekarang jadi masih sakit-sakitan aja tuh jadi kencing sakit asap kencing keluar darah jadi saya juga suka kesian kalau suka main kan ke rumah kadang-kadang kalau pagi dia suka bantu-bantu itu di TK kerjanya dia kerja ngepel bersih-bersih jam berapa jam 8 ya jam 7 jam 7 jam 8 pulang terus di rumah dia bersih-bersih lagi masak terus ngurusin daun suka sih mengeluh suka nangis dia juga emang kagak yang tanggung jawab sama suaminya nggak nggak diurusin daun sama, sama ayahnya dia ayahnya meninggal dari umur berapa pun hamil 7 bulan sampai sekarang jadi belum ada kabar ceritanya dia belum kembali lagi ke rumah pesan begini aja ibu mah biar tabah biar sabar ya, ngurusin sedaus ya buat tahu sih ya, biar cepet-cepet sembuh biar ada yang kasihan dah sama dia ada yang nolong ngasih ngobatin tadi ibu pulang kerja ya. Hmm. Kerja di mana, Bu? Di TK. Di TK. Ya. E, eh, guru TK atau bagaimana? Jadi pembantu, Pak. Oh, beres-beres TK. Iya, TK. Tapi itu sangat <laughs> sangat baik sekali. Kenapa? Karena yang yang namanya membersihkan itu kan satu hal yang sangat mulia iya, ya. ya. Karena kalau seandainya tidak tidak tidak ada yang membersihkan pasti kotor lah begitu ya. Tidak ya. nyaman untuk dilihat gitu itu sudah sejak sejak kapan ibu? Sudah satu tahun pak. Sudah oh sudah satu tahun iya, di sana. Iya. Ini uh, Muhammad Firdaus sudah berapa tahun usianya? Mau enam tahun besok Oktober. Mau enam tahun iya. Oktober ini enam iya. tahun. Subhanallah ini uh, sakit apa bu ya Firdaus ini kalau boleh tahu? Sakitnya kalau kalau membuang air kencing sakit suka nangis pak. Oh jadi setiap buang air kencing iya, suka nangis. Nangis. Uh, itu saja keluhannya. Iya. Udah dibawa ke dokter bu? Udah. Kata dokter apa katanya? Kata dokter di Jatirahayu katanya kebanyakan darah merah. Oh, memang hanya satu dokter ibu datang. Datang di Bambu Apus katanya dokter juga katanya ah, saya, apa infeksi saluran kencing. Oh, jadi belum ada ya iya. istilahnya masih berbeda iya, ya, berbeda. masih dalam Ibu nggak berangkat lagi ke dokter biar dokter ke sana ke apa ke Budi Asi nggak dibilang apa-apa dua kali ke sana. Oh gitu ya mungkin masih dalam iya. proses iya. apa namanya e, melihat apa yang ada iya. di di mana di Muhammad Firdaus ini Insya Allah Muhammad Firdaus Insya Allah sehat. Kalau saya boleh tahu ibu e, suami ibu? Suami saya pergi. Pergi kerja atau? Lah pergi bilangnya mau kerja. Oh gitu. Selama saya hamil tujuh bulan. Oh jadi sejak Muhammad Firdaus ini masih di kandungan ibu, iya. waktu tujuh bulan bapaknya pergi. Iya, bilangnya mau kerja. Mau, kerja. Tapi nggak nggak nggak pulang pulang. Kerja kemana katanya kemana? Dia kalau tak katanya kerja mencari kerja mampu mampu pergi kerja tempat biasa kerja. Apa nggak nggak ada jadi hilang begitu saja? Iya hilang. Apa mungkin pernah maaf eh, beda pendapat dulu sebelum? Enggak bu, enggak pak. dalam keadaan seperti ini ibu ya e, ibu mungkin pernah sholat tahajud mungkin sholat duha gitu pernah nggak ibu sampai meneteskan air mata saat sholat tahajud mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi kesembuhan Muhammad Firdaus ini? saya sering sholat malam saya doain anak saya biar cepat sembuh. Yeah. Makan saya sering juga berdoa suami saya biar cepat tapi biar pulang tapi nggak ada Pak tapi sempat saya namanya berdoa namanya kalau biar ada kepastian gitu pak sebutan namanya istri gimana sih iya iya iya iya hmm. biar kepastian dia namanya kita diserahin nggak apa-apa pasrah ya pak ya iya iya jangan dia tinggal ya begitu begini secara baik kan pulang, pulangnya gitu dia kan nggak benar secara baik saya juga ikhlas gitu iya iya iya apa-apa gitu. Oh jadi selalu itu lah iya, dilaksanakan iya, doa. Doa doain anak biar cepat sembuh. Hmm. Anak yang kerja ya bareng lancar, urusan di mana-mana gitu. Ibu yakin nggak bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah? Insya Allah Pak yakin. Iya harus yakin. Ya Karena kalau seandainya seorang hamba berdoa, selagi masih ada keraguan di dalam hatinya menyatakan, kayaknya ragu ya doa ini untuk dikabulkan, itu tanda-tanda kalau doa ini tidak akan dikabulkan. Tapi kalau seandainya ibu ya berdoa kepada Allah apapun yang dipinta, namun penuh dengan keyakinan Allah akan mengabulkan terkabul oleh Allah swt. Ya, ya, dalam firman Allah kan sangat indah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan semua permohonan-permohonan Anda. Karena kesempatan ini yang sangat baik sekali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk ibu, juga mungkin untuk suami ibu bisa datang ke tempat ibu ataupun ada kabar dan khususnya untuk ini raja kita <laughs> iya, iya Muhammad Firdaus Insya Allah kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Bu ya doa yuk doa yuk ayeuna doa. <laughs> Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya segala puji yang sempurna hanya milikmu. Ya Allah, sesungguhnya kesehatan hanya datang darimu. Ya Allah, apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinmu dan atas kehendakmu. Ya Allah, Ya Rabbana, di tempat ini kami mohon kepadamu ya Allah untuk hambamu yang sangat mencintaimu Ibu Rahmah. Dan kami yakin engkau pun sangat mencintai Ibu Rahmah. Ya Allah, Ya Rabbana, inilah Ibu Rahmah. Inilah Ibu Rahmah yang setiap harinya tidak pernah putus asa dalam menghadapi kehidupannya ya Rabbana. Ya Allah, ujian demi ujian yang telah dihadapinya tidak pernah membuat imannya goyah. Tetap Ibu Rahmah mencintaimu. Tetap Ibu Rahmah bertasbih untukmu ya Allah. Ya Rabbana kabulkanlah doa-doa Ibu Rahma Ya Allah Ya Rabbana mudahkanlah segala urusan Ibu Rahma Ya Allah Ya Rabbana anak kurrata a'yun yang dicintainya Muhammad Firdaus Jadikanlah anak ini anak yang benar-benar engkau ridhoi dan karuniai Kesehatan dan kesembuhan yang sempurna lahir dan batinnya Ya Allah Ya Rabbana Sesungguhnya siapapun dari setiap orang tua ketika melihat anaknya dalam keadaan sakit Ketika melihat anaknya dalam keadaan tidak berdaya Tetesan air mata dari kedua orang tualah yang akan mencerminkan rasa sakit hati dan kasih sayangnya. Ya Allah, inilah Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus, Muhammad Firdaus, nama yang begitu indah maka kami mohon indahkanlah dalam kehidupannya ya Allah Indahkanlah dari setiap nafas yang dimilikinya ya Allah Ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim Ya Azizu ya Ghaffar Berikanlah kepada Muhammad Firdaus kesehatan, kesembuhan. Sesungguhnya kesembuhan hanya datang darimu ya Allah. Allahumma shfi Muhammad Firdaus. Allahumma shfi Muhammad Firdaus. Allahumma shfi Muhammad Firdaus. Fa innaka anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah ya Rabbana untuk suami daripada hambamu Ibu Rahmah Ya Allah, kembalikanlah suami Ibu Rahmah ke tempat di mana saat ia meninggalkan istrinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim. Kembalikanlah suami Ibu Rahmah ke rumah di mana saat ia meninggalkan Ibu Rahmah saat mengandung Muhammad Firdaus di usia tujuh bulan. Engkau yang maha mengetahui di mana suami daripada Ibu Rahmah sekarang berada. Ya Allah, getarkanlah hatinya untuk kembali ke keluarganya. Ya Allah, panggillah hatinya untuk kembali ke istrinya. Ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim, ya Azizu ya Ghaffar. Kami yakin apapun yang kami pinta pasti akan kau kabulkan. Kami yakin apapun yang kami mohon pasti akan kau kabulkan. Karena tidak ada satu doa pun yang kami mohon, yang kami pinta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 dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mohon maaf mungkin e, kami sudah mengganggu istirahat Ibu. Iya, sebelum saya pamit, ini ada amanah dari antep Peduli yang insya Allah Ibu bisa menggunakannya untuk kebutuhan Ibu sehari-hari ataupun untuk mengobati Muhammad Firdaus. Mohon diterima Bu amanah dari antep pedulinya Bu. Terima kasih pada antep yang peduli pada saya Bu Pak, pada Muhammad Firdaus. Oh. Banyak-banyak terima kasih. Amin. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya semuanya Bu ya. Amin. Hmm. anak saya. Amin, amin, amin. Saya mohon pamit Bu ya. Iya, Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya, pemirsa yang berbahagia, inilah silaturahim kita di rumah Ibu Rahma. Dan seperti biasa, saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya dan insya Allah kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. <laughs> Itulah kita tadi telah menyaksikan bagaimana kehidupan sosok wanita Ibu Rahma. Ya, Ibu Rahma namanya Ismun ala Musamma, sebuah nama sesuai dengan sifat dan akhlaknya diambil daripada salah satu daripada asmaul husna, rahmah ataupun kasih sayang. Apapun yang terjadi terhadap anaknya, namun subhanallah dengan ada rasa keibuan tetap menyayanginya dengan cinta, tetap memeluk dengan hangat kecintaan dan menaburi setiap detik dan setiap waktu dengan doa-doa yang tidak mungkin terputus untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah sosok seorang ibu yang namanya Ibu Rahmah yang benar-benar menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak apapun yang terjadi itu adalah amanah. Laki-laki, perempuan adalah amanah. Satu, dua, tiga tetap amanah. Subhanallah punya kelebihan, punya kekurangan, tetap adalah amanah. Inilah yang dipraktekkan oleh Ibu Rahmah. Seorang laki-laki yang sangat indah dilahirkan dari Ibu Rahmah Muhammad Firdaus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak ini menjadi orang yang terpuji. Firdaus tempat tinggal dari bagi keluarganya di tempat Firdaus yang tinggi. Layak bagi mereka berdua untuk mendapatkan sorga Firdaus yang agung. Kenapa demikian? Karena satu hal yang terindah, kasih sayang tanpa putus asa dan harapan yang selalu menggebu-gebu di dalam batin Ibu Rahmah ini tidak pernah terputus, selalu berpandang jauh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhir doa-doa yang diucapkannya, kalimatnya, ya Allah, yakin bahwa anak yang kami cintai Muhammad Firdaus akan menjadi laki-laki anak soleh berguna dunia insya Allah berbekalkan di akhirat surga Firdausil Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.